Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap al-qawaidul fikhiyah yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih dalam kitab beliau Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang diberikan catatan kaki oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, kemarin berkaitan masalah menunaikan amanah. Kalau di cetakan kita halaman 201 itu ya, 201. Kata beliau wa min masaili wa min wasaili adaiha dan, dan, dan termasuk sarana untuk menunaikan amanah tersebut ada mutafrid wa ta'addi fiha. Yaitu hendaknya tidak meremehkan dan juga tidak melampaui batasannya. Na'am barakallahu fikum. Fadhil. Nah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nomor dua bawah itu Syekh Muhammad bin memberikan catatan kaki. At-tafritu Tarku ma Tafrid itu maksudnya meremehkan, dikatakan meremehkan itu karena meninggalkan perkara yang wajib bagi dia untuk ditunaikan. Dia tinggalkan. Seharusnya nyimpan dia enggak nyimpan. Seharusnya ditaruh di berangkas atau yang semisalnya sama dia ditaruh depan rumah misalkan harta amanah tadi. Berarti dia kan istilahnya meremehkan. Wa ta'addi fi'lu ma la yajuz. Ta'addi itu mengerjakan perkara yang tidak diperbolehkan untuk dia kerjakan. Contohnya, amanahnya hartanya untuk apa? Anak yatim misalkan. Sama dia digunakan untuk beli mobil pribadi. Berarti kan sudah melampaui batas seperti itu. Itu apa? Juga termasuk perkara yang bisa nah merusak apa? Nah, barakallahu fikum penunaian amanah. Kata beliau bawahnya itu, "Faman lam yahfadha 'anil bardi fa huwa mufarrid." Barang siapa yang tidak menjaga barang-barang amanah tersebut dari Nah, dinginnya cuaca, terkadang kan cuaca dingin harus disimpan, harus dirawat, harus diperhatikan. Fahwa farid berarti orang tersebut apa? meremehkan atau bermudah-mudahan. Wa man hammalaha aktsar mimma tatahammal fahuwa muta'addim. Dan barang siapa yang memikulnya melebihi melebihi dari apa yang dia mampu, maka itu adalah muta'addim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia Na'am barakallahu fikum mengemban atau memikul amanah tersebut melebihi yang telah diamanahkan padanya. Paham belum? Contohnya amanahnya adalah untuk memberikan harta tersebut kepada fuqara ul masakin. Sama dia digunakan untuk beli mobil, mobil pribadi misalkan. Itu kan melampaui batas. dari diperbolehkan. Nah. Kita langsung berikutnya. Kata beliau di atas itu, "Wa min furu'i hadzal asl" Dan termasuk cabang-cabang daripada kaidah asal ini yaitu al-wasail akamul maqasid. Bahwasanya semua sarana itu memiliki hukum sesuai dengan hukum tujuannya. Kata beliau annallaha harramal fawahisha, bahwasanya Allah Taala mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Wa harrama qurbanaha. Dan juga Allah Taala mengharamkan mendekati perbuatan kekejian tersebut. Bikulli wasilatin dengan seluruh sarana. Seluruh fasilitas diharamkan. Yukhsha minha wuqu'ul muharram. Seluruh fasilitas, seluruh sarana yang dikhawatirkan seseorang itu terjatuh dalam perkara yang haram, maka diharamkan. Paham Contohnya, zina itu kan haram, ya enggak? Maka mendekati pun juga haram. Oleh karena itu Allah telah mengatakan wala taqrabu az-zina. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Mendekati aja dilarang apalagi berzina. Paham ya? Ya, semua sarana yang bisa menghantarkan kepada perzinahan dilarang. Semua sarana, fasilitas, perantara semuanya haram. Karena apa? Menghantarkan kepada perkara yang haram. Alhamdulillah. soalnya? Nah. Kal khulwah bil ajnabiyah seperti berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Perempuan yang bukan mahramnya, seorang lelaki kok berduaan namanya khulwah. Ya, namanya khulwah ini haram hukumnya. Nah, barakallahu la yakhluwanna. Barakallah eh, barakallahu ahadukum bimra'atin illa wa salisuhuma asyaitan. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya apa? Tidaklah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiganya siapa? Setan. Jadi biasanya terjatuh dalam perselingkuhan, perzinaan. Nah, barakallahu fikum di antaranya itu, berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Oleh karena itu ketika berduaan tersebut menghantarkan kepada perzinaan, maka berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya haram enggak? Haram. Karena wanita itu adalah fitnah yang paling dahsyat, paling besar. Nah, barakallahu fikum yang apa? Yang bisa merusak enam kaum lelaki. Sampai-sampai Bani Israel terdahulu terfitnah dengan apa? Perempuan. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat finisa. Sesungguhnya pertama kali fitnah yang melanda dan juga menghancurkan Bani Israel, fitnah apa? perempuan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, Hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu terulang-ulang apa itu? Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Artinya apa? Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah perempuan. Bayangkan itu. Nah, jadi perkaranya bukan perkara yang sepele, perkara yang berat, besar. Oleh karena itu kita harus menghindar semaksimal mungkin untuk berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Yang berikutnya, wanadar al muharram dan melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Melihat perempuan bukan mahramnya, ya kan? Nah, barakallahu fiikum atau melihat perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada perkara yang haram, jangan. Nah, bahkan sampai-sampai Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin nanti bisa dilihat sendiri dalam kitab Riyadhus Salihin kalau tidak salah di akhir-akhir kitab beliau disebutkan tentang haramnya seorang laki-laki melihat wanita ajnabiyah bukan mahramnya dan melihat laki-laki anak kecil yang belum tumbuh singkotnya. Paham ya? Kenapa sebabnya seperti itu? Karena ini gambaran global aja biar antum enggak nanti enggak salah faham atau enggak gagal faham. Orang-orang laki-laki, anak-anak anak anak laki laki yang masih anak-anak belum tumbuh jenggotnya, itu kalau di Arab sana, paham ya? Kalau di Indonesia kan kita nampak laki-laki ya, kalau di Arab atau di negara Timur Tengah sana yang kira-kira identiknya hidungnya mancung, itu mirip perempuan. Paham ya? Mirip perempuan dan bisa dikatakan sampai-sampai disebutkan oleh Imam Nawawi kalau tidak salah itu ketika menjelaskan nam barakallahu fikum penjelasan mengenai haramnya melihat laki-laki murdan ya, laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya itu nah anak-anak yang belum tumbuh jenggotnya itu sampai-sampai beliau mengatakan bahkan terkadang setan itu menghias-hiasi eh, laki-laki atau anak kecil yang belum tumbuh jenggotnya tadi itu lebih cantik daripada perempuan. Lebih cantik daripada perempuan. Oleh karena itu sama-sama beliau mengatakan membuat bab atau istilah yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin di akhir-akhir nanti antum bisa lihat kalau tidak salah itu di akhir-akhir itu bab haramnya berduaan dengan wanita ajnabiyah. Nah, barakallahu fikum atau melihatnya dan juga melihat laki-laki yang masih kecil belum tumbuh jenggotnya. Nah, maksudnya ya. Oleh karena itu nanti kalau suatu ketika ke Yaman antum bisa menyaksikan apa sebenarnya yang dibicarakan tersebut. Karena di sana itu posisinya apa? anak-anak orang Yaman, orang Arab itu kalau pakai sorban nggak boleh diginikan biasanya. Harus diikat. Jangan kalau dipahat dari pondok ya karena sangat-sangat mirip sekali dengan perempuan. Ini bukan yang ngomong ini bukan anak aja. Maksudnya itu sudah disebutkan para ulama juga untuk berhati-hati namanya nambar alafikum eh, murdan. Murdan itu maksudnya adalah Naam seorang anak yang belum tumbuh jenggotnya. Ewa. Ya, tujuannya apa sih tujuannya? Tujuannya agar ghadul basar menundukkan pandangan itu. Wan nadhar ilal muharram. Melihat pada perkara yang muharram yang diharamkan itu juga apa? Nah, barakallahu fikum termasuk sarana atau fasilitas seseorang terjatuh dalam perzinahan Makanya haram juga untuk melihatnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu sebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih hadisnya siapa itu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Naam. Apa artinya? Wahai segenap para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Al Karim, Na'am barakallahu fikum qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada segenap kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Na'am. Kemudian wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahum. Perempuan pun juga sama. Bukan berarti ketika laki-laki suruh menundukkan pandangan perempuan seenaknya tidak. Perempuan juga di Nah, barakallahu fikum sama juga harus menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Dan katakanlah pada segenap para wanita agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Menunjukkan bahwasanya enam saddud dara'i. Saddud dari'ah atau saddud dara'i, menutup celah-celah pintu-pintu yang menghantarkan kepada perkara yang haram itu hukumnya adalah wajib. Naam. Kita lihat. Walihana kala Nabi SAW, "Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yara haula hima yusiku an yaqa'a ala wa inna kulli malikin hima ala wa inna Allahi maharimu Artinya, atau muttafaqun alaih, artinya dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Bayangkan kalau perkara syubhat tinggalkan, bukan malah kita mendekati atau malah memasukinya. Karena seperti pengembala, yang dia mengembala di pekarangan orang. Dikhawatirkan lambat atau laun, lambat atau cepat, dia akan apa? Akan terjatuh dalam pekarangan tersebut. Kenapa? Mas, misalkan orang mengembala kambing di pekarangan orang. Yang namanya pekarangan itu kadang ada pagarnya, ya enggak? Ada batasannya. Nanti lama-lama kambingnya itu kan masuk ke pekarangan orang itu. Awalnya yang yang mengembala di luar. Paham ya? Tapi lama-lama kan ikut masuk juga gitu loh istilahnya. Jadi kalau mengembala itu upayakan di pekarangan sendiri. Nah, tapi kalau di pekarangan orang di wilayah orang itu khawatirnya nanti masuk ke dalam nah perkara yang haram dari itu. Nah. Ala ketahuilah, wa inna likulli malikin hima sesungguhnya setiap raja itu memiliki kekuasaan. Maka kalau nanti batasan atau kekuasaan atau ketentuan. Paham ya? Setiap raja memiliki apa? Batasan atau aturan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah bahwasanya ketentuan atau na barakallahu fikum batasan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara-perkara yang telah haramkan. Jadi itu batasannya, jangan melampaui batasannya. Jangan melampaui perkara yang Allah telah haramkan tadi itu. Ya, maksudnya itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian bawahnya itu, wa min furu'iha an-nahyu an kulli ma yuhdits al adawa al-baghdha. Termasuk cabang daripada kaidah yang besar tadi, apa kaidahnya tadi? Al-wasail laha ahkamul maqasid. An-nahyu an kulli ma yuhdits al adawa al-baghdha yaitu apa? Larangan dari setiap perkara yang bisa menimbulkan permusuhan dan juga kebencian. Ya, semua sarana ditutup. Nah, sarana ditutup seperti khamer, minuman keras atau obat-obatan terlarang, tutup semuanya. Kita lihat nomor tiga bawah itu. Fakullu ma yujibul adha wal baghdha bainal muslimin fa innahu haram. Maka segala sesuatu yang bisa menghantarkan kepada permusuhan dan juga kebencian antara kaum muslimin, maka itu adalah haram. Wa hadhi qa'idatun 'amatun syaminatun. Ini adalah kaidah yang umum dan kaidah yang mencakup sawa'un fil bai' au fil nikah au fil wilayat au fi ayyi syai'in akhar kata beliau baik itu dalam masalah jual beli masalah pernikahan masalah kekuasaan ataupun masalah sesuatu yang lainnya belum jadi semua sarana semua perkara yang bisa menghantarkan kepada apa menghantarkan kepada na'am barakallahu fikum sesuatu yang haram seperti permusuhan dan juga kebencian maka hukumnya adalah haram. Paham insyaallah ya? Naam. Wa dalil dzalika qaulullah ta'ala dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Naam. Artinya apa? Hanya saja setan itu menginginkan di antara kalian itu apa? Tertanam yang namanya al-adawah al-baghdha, permusuhan dan juga kebencian. Sebabkan apa sebenarnya? Sebabnya karena khamr dan juga al-maisir. Sebabnya karena minuman keras dan juga apa? perjudian. Antum saksikan orang-orang yang judi itu, mana ada mereka akrab. Eh, kadang kalau kalah judi nggak bayar di apa? diburu dia, kalau nggak mau bayar dibunuh misalkan atau dimasukkan dijebloskan dalam penjara misalkan. nggak ada mereka yang akrab kalau namanya perjudian. Kemudian apa khamer, mabuk-mabukan. Itu terkadang enggak sadar dia. Yang dia bunuh teman sendiri, sama-sama mabukan itu. Nah, seperti itu. Jadi menghantarkan kepada apa? permusuhan dan juga kebencian. Itu hukumnya adalah haram semua sarana yang bisa menghantarkan kepada nam barakallahu fikum permusuhan dan juga kebencian tadi itu. Faqaluhu fil khamri wal maisir hada ala sabilil misal. Ini sekedar contoh saja. Ucapan al khamr wal maisir ini yaitu perjudian dan juga minuman keras, ini dalam bentuk apa? Hanya sekedar contoh saja. Wa in kana siyaqul ayah fiha lakinnaha amah. Walaupun konteks ayatnya itu berkaitan masalah perjudian dan juga minuman keras, tapi maknanya umum. Semua sarana, semua fasilitas yang menghantarkan kepada permusuhan dan juga kebencian haram. Mohon insyaallah. Naam. Falikulli ma yujibul adawah wal baghdha' bainal muslimin fa innahu min awamir syaitan wa huwa haram. Maka segala sesuatu yang bisa menghantarkan kepada permusuhan dan juga kebencian antara kaum muslimin, maka itu merupakan perkara-perkara perintah-perintah setan. Maka itu hukumnya adalah haram. Mahum insyaallah? Mahum ihsan? Ya wa na'am. Kemudian balik lagi ke sebelumnya karena sambungannya di situ. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala, kal bai' ala bai'il muslim." Seperti Nah, barakallahu fikum menjual atas jualan saudaranya yang se-Islam. Perhatikan baik-baik ini, bentuknya, surahnya. Menjual jualan saudaranya. Contohnya, antum ke pasar, si A penjual, si B juga penjual. Datanglah si C pembeli. Datanglah si C pembeli. Si C transaksi dengan si A. Si A ngomong, ini tak jual untuk antum murah saja. Nah, karena sandal egernya ini KW bukan ori, tak jual ke antum 50 ribu aja lah. Nah, ini belum selesai transaksi ini. Si B lalu ngerobot dia. Wah itu mahal itu punya aku cuma murah 30 ribu. Oh, sandal Eger KW kok 50 ribu misalkan. Ini punya aku 30 ribu. Nah, si B ini namanya menjual barang jualan saudaranya. Tolong. Saudaranya si A tadi yang transaksi jual beli dengan si C belum selesai, belum clear. Si B lalu ngerobot ya. kalau ngerobot antum langsung aja dia nggak pandang bulu, nggak teman itu saudara atau nggak kenal itu saudara atau bukan, langsung dia ngomong, oh, ini mahal punya itu punya si A itu mahal punya aku lebih murah ini. Beli punya aku aja, cuma tiga puluh ribu. Sandal eger KW kok lima puluh ribu misalkan. Paham ya? Akhirnya si C beli si si C pindah kemana? Si B. Itu namanya si B tadi menjual barang jualan saudaranya. Paham maksudnya itu? Itu nggak boleh. Selesaikan dulu transaksi si A dengan si C. Kalau si C misalkan nggak mau wahana masih mahal itu KW kok 50 ribu. gak jadi belilah. Berarti sudah selesai kan? Si C langsung datangi si B. Enggak apa-apa, silahkan, gak masalah. Tapi permasalahan ini transaksi si A dengan si C belum selesai, belum clear jual belinya tadi itu. Si B langsung ngerobot. Langsung masuk, nawarkan gitu loh. Itu gak boleh. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, berikutnya. walakdu 'aqdu 'ala 'abdih. Dan apa barakallahu fikum, lamaran atas lamarannya. Paham ya? Seseorang nggak boleh melamar lamaran orang lain. Contohnya si A lagi proses ta'aruf dengan si B. Oh ta'aruf antum Abdul Ghafur, eh proses ta'aruf. Eh, mungkin perkenalan dengan apa keluarga si wanita si B tadi itu. Eh, baru proses ini belum selesai, belum clear mau atau tidak. Si C juga mah malah masuk juga. Wah, anu juga mau ta'aruf ini mungkin dia lebih senang dengan anak misalkan. Ya si C ini langsung masuk ke si B juga posisi ta'aruf si A dengan si B ini belum clear mau atau tidaknya ini nggak boleh hanya melamar lamaran saudaranya haram biarkan si A ini dikelirkan dulu dengan si B jadi atau tidak tukaran biografi atau biodata jadi atau tidak kalau si A wahana nggak cocok ternyata perempuannya masih awam misalkan barulah si C masuk ya mungkin marak walaupun awam masih bisa diharapkan masuk ahlu sunnah misalkan Akhirnya si C masuk ke si B enggak masalah karena si A sudah apa? batal itu loh. Paham belum? Jadi itu perlu diperhatikan juga. Jangan sampai suatu ketika main serobot tadi itu. <laughs> Allah musta'an. Jadi ini juga penting ini ya. Jadi melamar lamaran saudaranya nggak boleh sampai saudara yang pertama itu clear lamarannya. Kalau diterima alhamdulillah berarti si C enggak ikut campur. Kalau ternyata si A dengan si B tadi nggak jadi, barulah si C boleh masuk kepada si B. Paham belum gambarannya nih? Paham antum? Antum paham? Antum paham? Antum? Ayo, ini mudah sekali. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Wal khidbah ala khidbatih mirip ini. Ngambar kalau fikum. Afan ya, anak mungkin terbalik. Yang khidbah ala khidbatih ini maksudnya contoh yang disebut tadi itu. Jadi melamar lamaran saudaranya enggak boleh juga. Kalau wal akad ala akdih ini transaksi. Amin ya, transaksi mau jual beli atau pernikahan juga sama. Jadi kalau misalnya lagi transaksi jangan diserobot gitu loh, biarkan selesai transaksi terlebih dahulu. Paham belum ini Abdullah? Nah, Imam salah. Nah, jadi kalau transaksi belum selesai, selesai untuk transaksinya gitulah ya. Kalau yang kedua ini wal khidbah ala khitbatih, bukan khutbah ya, khidbah. Eh, nah, barakallahu fikum dan melamar atas lamaran saudaranya juga hukumnya adalah haram. Terus bagaimana? Kapan diperbolehkan? Kalau saudaranya tadi itu sudah clear enggak jadi gitu. Paham belum? Mahum salah? Paham? Ayawan am. Akh Abdul Ghafur, Ahmad, Ayawan am. Wa talabul wilayah wal wadhifah dan meminta kekuasaan serta minta pekerjaan idza kana fiha ahlun kalau sudah ada ahlinya situ. Sudah ada ahlinya di bidang studi itu, dia minta, "Ana mau kerja situ boleh enggak?" Anak biar anak itu yang kerja, dia itu enggak bisa apa-apa, dia itu enggak pakar. Kalau ini pakar dalam bidang bekam katanya. Contohnya gitu ya. Dia nyerobot gitu padahal sudah ada ahlinya di situ. Itu nanti enggak diperbolehkan kecuali kalau memang orang yang ada di pekerjaan atau wilayah tersebut orang enggak amanah. Langsung dia masuk contohnya kepada atasannya. Itu orangnya kelihatannya enggak amanah dia. Seharusnya nah bar pekerjaan selesai dalam satu pekan ternyata sama dia diulur-ulur biar selesai satu bulan misalkan. Nah, dia masuk ke lingkupan kekuasaan dan juga pekerjaan tadi karena apa? Karena yang ahli di bidang itu tadi curang gitu loh. Itu baru boleh. Amin ya? Itu nanti pun dengan proses kita lihat. Nomor satu itu Mafhumuhu idza lam yakun ahlan fala haraj an tatlub al-wadhifah, ya kan? Apabila nah barakallahu fikum di situ belum ada yang ahli, maka enggak masalah dia minta pekerjaan. Minta pekerjaan ini bukan berarti minta-minta yang diharamkan itu dia cuma sekedar nanya gitu loh, ada enggak pekerjaan buat anak gitu loh. Paham ya? Seperti itu. Kalau minta-minta tetap enggak boleh kan hukumnya. Nah, ya tatlub al wadhifah minta pekerjaan karena mungkin dia rasa pekerjaan itu banyak cuman Butuh nggak karyawan itu loh istilahnya. Itu nggak masalah karena orang ini mau kerja gitu loh. Bukan minta saja, bukan minta-minta, tapi dia mau kerja itu. Falau kana ar awil mudir ala hadal amal khairu ahlin. Kalau sekarang pemimpin atau kepala sekolah, nah barakallahu fikum berdanam di atas amalan seperti ini tapi dia bukan ahlinya, ka'an yakuna khainan seperti khainan pengkhianat. Enggak amanah dia. La yakum bil wajib dia tidak menegakkan suatu kewajiban. Eh, maksudnya dia dikasih amanah, dia malah berkhianat. Eh, dana yang seharusnya disalurkan kepada para talabatul ilmu misalkan, dia belokkan ke pribadi misalkan. Berarti enggak amanah kan seperti itu contohnya. Naam. Wa yu'til ummal alladziina 'indahu ma Dan dia gaji para karyawannya itu yang bekerja di sisinya dengan gaji yang tidak layak. Ini berarti enggak amanah juga. Seharusnya gajinya barakallahu fikum itu bisa dikatakan kalau tukang 100 ribu. Kalau tenaga 80 ribu misalkan. Tapi dia gajinya nggak layak dia. Paham ya? Dia gajinya tukang cuma dikasih 50 ribu misalkan. Paham ya? Kemudian tenaganya 30 ribu misalkan. Berarti kan nggak layak. Padahal posisinya kemarin sudah kita lewati. Kalau masalah penggajian itu kembali ke uruf tradisi setempat. Contohnya Purworejo dengan Jogja kemarin. Gak kita lewati kan? Di Purworejo sana masih murah. Jadi orang-orang tukang Purworejo kalau kerja di Jogja itu senang karena Jogja itu lebih tinggi daripada Purworejo. Contoh aja itu ya, gaji tukang itu Masya Allah mereka melihat 100 ribu misalkan taruhlah gaji tukang di Jogja 100 ribu itu 100 ribu dikatakan pas di sana itu tinggi gitu loh paham ya jadi kembali ke orof tradisi jangan ngambil tukang Purworejo dibawa ke Jogja dikasih gaji seperti Purworejo misalkan itu kurang tepat paham ya kurang tepat ya karena tradisi uruf tadi sebagai timbangan ewa untuk dalam masalah apa menggaji karyawan kita lihat Imma an yaktub lahum na'am amalan kharid dawam Ngohum la ya'malun. Contohnya ini sering terjadi di perkantoran, pabrik itu biasanya seperti oknum-oknum tertentu. Oknum-oknum tertentu yang biasanya gerak-geriknya gerak itu masih misterius, nggak nampak gitu ya. Kita lihat ini. Contohnya pemimpin tadi itu menulis, mencatat nah, suatu pekerjaan yang mereka kerjakan di luar apa? Di luar jadwal pekerjaan yang mereka nggak mengerjakan. Paham maksudnya? Mereka nggak kerja pun dicatat itu loh. Seharusnya kan kalau kerja bercatat, tapi dia pun nggak kerja pun sama dia dicatat juga. Paham ya? Contohnya kerja bangunan tarola yang paling ringan, kerja bangunan. Seharusnya kan biasanya gajinya per pekan, hari Sabtu gajian. Hari Jumat, Kamis dia nggak masuk tapi dicatat juga sama bosnya. Antum nggak masuk nggak masalah karena antum teman anak tak catat. Biar nanti tetap dapat gaji misalkan. Nah, ini berarti apa? Tidak amanah. Paham maksudnya ya? Ya wa na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Aw ma asbah atau yang semisal dengan itu. Fahuna lahu an yatlub al-wadhifah. Maka yang seperti ini keadaannya orang boleh minta pekerjaan. Li'annahu bi talabihi hadza muhsin ila daulah wa ila al-muwadhdhif. Naam. Artinya apa? Dikarenakan dengan permintaan orang tersebut itu akan apa? Akan ada unsur muhsin berbuat baik kepada pemerintah atau negara dan kepada pegawai tadi itu. Biar pegawainya itu amanah, biar negaranya itu apa? Juga apa? pekerjanya orang-orang yang amanah karena dia kan melihat dan e, melihat kondisinya itu kan pemimpinnya dan juga e, kepala sekolahnya jadi kan nggak amanah gitu istilahnya. Dia minta agar dimasukkan jadi pekerja di situ, nah biar nanti tergantikan yang tidak amanah tadi dengan yang amanah. Itu nggak masalah. Tujuannya membantu dan juga berbuat baik tadi itu. Naam. ama ila daulah, adapun kepada pemerintah atau negara, fadzahir maka itu jelas boleh. Wa amma ilal muwazzaf. Nah, adapun kepada Nah barakallahu fikum. Naam kepada pekerja atau karyawan fali annahu man'ahu minadz karena itu nanti kalau orang yang amanah ini masuk itu akan menghalang-halangi dari kezaliman antum enggak benar antum antum ini enggak amanah antum ini pengkhianat kan gitu orang yang amanah Li anna hadzal muwaddaf kull na'am kull sa'atin tamur bihi fa huwa athim karena pekerja ini karyawan ini setiap saat setiap jam itu dia berjalan dalam keadaan berdosa karena menipu Paham ya? Terkadang kan seperti itu, datang dana dari pemerintah untuk ngaspal jalan. Nah, harga standar aspalnya atau prosedurnya itu aspal yang bagus. Dia belikan aspal yang jelek biar untungnya banyak. Termasuk nipu enggak seperti ini? Nipu juga. Paham ya? Datang dana dari pemerintah 1M, 1 miliar untuk mengaspal jalan. Paham ya? Nah, kemudian oknum-oknum di bawah itu siap kan? siap, siap Tapi mereka main taktik di situ. Nah, prosedurnya itu aspal yang di eh, prediksikan pemerintah itu aspal yang bagus sehingga awet gitu loh. Tapi sama orang-orang bawahan tadi itu yang pelaksana tadi itu yang mereka ingin mencari untung banyak diberikan aspal yang KW. Bukan yang ori yang KW ini. Dua aspal baru satu pekan rampal semuanya. Tapi kan mereka dapat untung banyak gitu loh. Yang itu juga haram. Paham ya? Karena ketika dia menjalankan prosedur saja itu dapat untung gitu loh. Cuman sedikit untungnya, tapi kan halal. Daripada nipu seperti itu akhirnya apa? Dapatnya apa? Banyak tapi kan enggak barokah itu. Paham maksudnya ini ya? Ini perlu diperhatikan juga na'am. Kita lihat di sini. Nah, sekarang kalau gini bagaimana? Biasanya jadi apa? Mandor. Mandor atau bos bangunan. Pelaksana dia, pelaksana. Yang ngomong prediksikan ini kalau bikin rumah berapa yang bikin rumah ini? Kalau bikin rumah ini ya kurang lebihnya 100 juta sudah jadi misalkan sama materialnya, sama tukang-tukangnya, sama tenaganya, siap kami misalkan sebagai pelaksana siap katanya. Dia nggak nyuruh, si pemilik rumah nggak nyuruh, nggak nyuruh belikan barang-barang yang bagus. Paham ya? Tapi kan si pelaksananya harus paham. Jangan belikan barang-barang yang jelek juga, tapi menggunakan barang standar. Nah, dalam arti standar pembangunan lah, masuk dalam SNI, standar nasional Indonesia. Ya? Kalau seandainya gitu seperti itu nggak masalah, tapi kalau dia belikan material yang judulnya pasir-pasirnya pun campur tanah misalkan sengaja biar untungnya banyak itu kurang tepat kurang tepat seperti itu tapi dia harus melihat kondisinya oh standar nih biar istilahnya kan juga yang namanya pelanggan itu kan kalau sekali bikin enggak eh, bagus kan juga nanti berikutnya lagi enggak disuruh lagi gitu loh tapi ini kan menjaga seperti ini menjaga juga tapi kalau dibelikan yang barang jelek jangan nah barakallahu fikum kita lihat di sini Kata beliau, fa idza talaba tahu wa unyina fiha man'ahu min al Karena seandainya kalau seandainya dia meminta pekerjaan dan ditentukan pekerjaannya itu ini saya dia akan menghalang-halangi eh, si pemimpin yang dolim tadi dari apa? perbuatan dosa. Karena dia nanti akan mengingatkan, ini nggak boleh ini Pak, ini haram Pak, ini nggak boleh, suapan haram misalkan. Nah, wahad al qayyid ala qalahu Syekhuna rahimahullah wa huwa idza kana fiha ahlun qayyidun jayyid. Ucapan beliau di sini kalau seandainya sudah ada yang ahli di situ, paham ya? Maka kita nggak perlu minta lagi pekerjaan. Ahli itu maksudnya dia itu ahli dan juga amanah di situ. Nah, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Berikutnya kata beliau di situ Karena anna min furu'iha sebagaimana termasuk cabang-cabangnya juga, cabang kaidah yang besar tadi itu, al-hatsu 'ala kulli ma yajlib as sadaqah bukan shadaqah tapi shadaqah minal aqwal wal af'al. Dorongan dan anjuran atas setiap perkara yang bisa mendatangkan sedekah persahabatan. Sedekah itu persahabatan. Sedik persahabatan. Paham ya? Pertemanan. Nah, minal aqwal wal af'al baik berupa ucapan, perbuatan bihasabi ma yunasibul hal. Sesuai dengan apa? Tergantung dengan keadaan. Melihat si konfat, situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, itu juga termasuk apa? sabangnya. Semua sarana, semua perantara yang menghantarkan kepada persahabatan di atas Al-Qur'an dan sunnah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, hukumnya apa? disyariatkan. Kan itu. Ya enggak? Seperti ifsa'us salam, menyebarkan salam. Awala adullukum 'ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Afsus salam bainakum kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kalian mau Aku tunjukkan suatu perkara kalau seandainya kalian mau mengerjakannya, niscaya kalian akan terjalin yang namanya apa? Saling cinta mencintai. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini berarti menunjukkan apa? Disyariatkannya karena apa? Mendatangkan persahabatan dari itu. Naam. Waqad kharaja an hadzal asl nah, ini keluar dari asal sekarang. Jadi hukum asalnya perhatian baik-baik, semua sarana yang baik dengan tujuan yang baik maka hukumnya sama. Oh iya. Hukumnya apa? Sama. Kalau tujuannya baik, sarana tadi juga dikatakan baik. Paham insyaallah ya? Kalau tujuannya jelek, sarana pun sebaik apapun tetap jelek. Enggak boleh. Kalau tujuannya haram, sarananya walaupun kelihatannya bagus, haram. Paham maksudnya ya? Kalau tujuannya adalah wajib, Ya, sarana yang menghantarkan kepada perkara yang wajib hukumnya juga wajib. Paham belum ini? Nah, ini mudah sekali dipahami. Nah, sekarang sebaliknya sekarang. Sekarang keluar dari asal. Hukum menunaikan nadar apa hukumnya? Wajib. Perhatikan ini. Hukum menunaikan nadar adalah apa? Wajib kalau nadarnya tetap taat. Ini perhatikan dulu ya. Kalau nadarnya tetap taat, hukum menunaikan apa tadi? Wajib. Tapi hukum bernadar itu sendiri makro. Bayangkan itu. Nah, padahal kan kalau orang terlan, orang sudah terlanjur bernadar wajib ditunaikan. Tapi mengikat nadar itu sendiri hukumnya apa tadi? makro Kan lain ini berarti. Seberangan. Kan sudah kita lewat tadi edahnya kaidah yang sudah kita, kita, kita lewati tadi, semua sarana yang menghantarkan kepada perkara yang wajib berarti sarannya wajib. Kalau ini malah enggak. Paham ya? Menunaikan nadar hukumnya apa tadi? Wajib. Tapi nadar itu sendiri mengikatnya, mengawani itu hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena nadar itu seringnya tidaklah muncul kecuali dari orang-orang yang pelit. Ana bernadar nanti kalau pekan ini ana bisa umrah misalkan, nanti anak akan menyembelih sapi satu, tak bagikan ke masyarakat atau tetangga-tetangga. Ternyata nggak jadi umrah dia, nggak jadi nyembelih itu loh. Jadi dia yang mau nyembelih disedekahkan dibagikan tadi daging sapi tadi itu kalau bisa umroh Berarti seakan-akan pelit itu loh ya. Kalaupun seandainya nggak pelit seharusnya jadi umrah ataupun enggak kalau mau sodakoh itu loh. Nanti disebutkan hadisnya. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu seringnya dikeluarkan dari orang-orang yang pelit. Paham gitu ya? Nah, jadi kalau seandainya naam dia enggak bernadar, dia enggak kanan itu. Kita lihat di sini. Wa qad kharaja an hadzal asl an-nadru, nadar. Li hikmatin nam ikhtassa biha. Dikarenakan suatu tujuan yang nam barakal ikhthassa biha. Nah, suatu tujuan yang dikhususkan dengannya. Fa inna akdahu makruh ini. Ini penting ini ya. Sesungguhnya mengikat nadar itu makruh hukumnya. Wal wafa bihi wajibun. Menunaikannya wajib. Aku bernadar nanti kalau sembuh sakitku akan puasa tiga hari untuk Allah Taala. Wajib nggak dia puasa tiga hari? Wajib. Karena nadar yang taat. Paham belum ini Tapi kalau nadar maksiat bagaimana? Nadar maksiat haram dia untuk menunaikannya dan wajib taubat. Dan nggak perlu bayar kafarah kalau dia nggak sumpah. Paham ya? Nah, paham belum ini contohnya? Aku bernadar nanti kalau sembuh penyakitku aku akan minum khamar tiga botol misalkan. Itu contoh aja. Akan minum khamar tiga botol. Ini nadar maksiat enggak? Nadar maksiat. Ketika dia sembuh, apakah wajib menunaikan nadarnya? nggak boleh haram. Cukup dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ditunaikan. Selesai. Kecuali kalau dia apa? Nadarnya diiringi dengan sumpah. Wallahi demi Allah. Itu lain lagi nanti. Nah, itu pun juga sama. Nadarnya maksiat atau taat. Maklum. Kalau diiringi dengan sumpah, itu nanti kalau dia melanggar sumpahnya namanya, namanya kafaratul yamin. Pembahasannya gitu. Bayar kafarah bagi orang yang sumpah tapi dia melanggar. Apa pilihannya? Pertama, bebasan budak kalau mampu dan ada. Yang kedua, memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang, itu pilihannya. Yang ketiga, puasa tiga hari berturut-turut. Itu kafaratul yamin. Jadi anda harus bedakan ada kafaratul yamin, ada kafarah orang yang jima di siang hari bulan Ramadan, lain lagi. Ada orang yang nah bunuh orang apa? Orang yang bunuh tanpa sengaja, itu juga ada kafarahnya itu. Dan semuanya kafarah-kafarah seperti itu nah perlu diperhatikan dan ketahui karena biar enggak tertukar. Kita lihat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nadhara an yuti'allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah taala maka hendaknya dia mentaatinya. Akhrajahu al-Bukhari fa'aqduhu la ya'ti bi khairin. Mengikat nadar, mengawali nadar, aku bernadar, aku bernadar, itu apa? Tidaklah mendatangkan kebaikan bayangkan. Tidak mendatangkan apa? Kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil istikhrajan ghairu mahmudin ala aqdihni. Hanya saja nadar tadi itu akan apa? Akan dikeluarkan dengan nadar tersebut dengan sebab nadar tersebut orang yang pelit, Ya. dengan pengeluaran yang tidak terpuji nah barakallahu fikum terhadap apa terhadap akad atau ikatan hianat tadi itu paham belum ini paham belum ini sisi sisi pendalilannya kenapa dikatakan mengeluarkan dari orang yang bahil maksudnya nadar itu tidaklah keluar kecuali dari orang bahil sebabnya kenapa karena dia seakan-akan ada ikatan itu loh dia enggak sedekah enggak berinfak kalau enggak ada imbalan itu loh ya enggak kalau aku sembuh niscaya aku akan nyembelih sapi tak bagikan tetanggaku Eh, kalau sembuh itu loh. Nah, kalau nggak sembuh nggak jadi sedekah kan itu. Itu menunjukkan bahasanya ada unsur pelit di situ. Oleh karena itu yang tepat bagaimana nggak usah nazar, nggak usah dikit-dikit nazar, dikit-dikit nazar. Kalau mau sedekah tak tersilakan walaupun nggak sembuhan itu. Nah, barakallahu fikum. Karena nadar itu nggak bisa menolak apa? Tidak bisa menolak takdir itu loh. Walaupun dia bernadar pun takdirnya sudah berjalan berjalan gitu ya. Seperti itu na'am. Kita lihat lagi nomor dua bawah itu. An-nadru Wasilah tunil wafabih. bih. Nadar itu adalah wasilah sarana untuk orang itu menunaikan nadar tersebut. Ya enggak? An-nadru wasilatun lil wafa'i bih. Nadar itu adalah apa? Sarana perantara untuk menunaikan dengannya. Kalau sudah terlanjur bernadar, nadarnya taat wajib tunaikan enggak? Wajib tunaikan. Tapi kalau dia bernadar nadar maksiat ditunaikan enggak? Akhadul kafur. Tidak. Tapi wajib apa? Bertaubat. Naam. Wal wafa'u bin nadri wajibun idza kana ta'atan. Dan menunaikan nadar itu wajib hukumnya apabila nadarnya nadar taat. Wa nadruhu lit-ta'ah makruhun bidalalatil Qur'an sunnah. Dan nadar itu sendiri walaupun nadar ketaatan itu hukumnya makruh dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lah terus bagaimana kalau begitu? Enggak usah banyak nadar. Enggak usah dikit-dikit nadar. Apa sih nadar itu sendiri? Nadar itu sendiri maknanya apa nadar itu? Nadar itu kan seorang hamba mengharuskan suatu perbuatan untuk dirinya, itu nadar ya, anda ulangi lagi, definisi nadar itu. Nadar itu adalah seorang hamba mengharuskan dengan suatu perbuatan untuk dirinya yang tidak diharuskan oleh syariat. Itu nadar namanya. belum? Apakah syariat mengharuskan dia puasa tiga hari untuk Allah? Enggak kan? Enggak. Jadi dia itu mengharuskan suatu perbuatan untuk dirinya. Eh, yang tidak diharuskan oleh siapa? Syariat. Paham itu definisi nadar itu. Nah, jadi orang itu ilzamun nafsih eh, bisayin bi syai'in nam lam yalzamhu syari' atau semakna itu. Artinya apa? Seseorang itu mengharuskan sesuatu untuk dirinya dengan suatu perbuatan yang tidak haruskan tidak diharuskan oleh syariat. Puasa tiga hari untuk Allah Taala harus enggak? Enggak harus, tapi kan dia mengharuskan. Aku berjanji, bernadar, nanti kalau sembuh sakitku aku akan puasa tiga hari untuk Allah taala. Berarti dia kan mengharuskan suatu perbuatan untuk dirinya dengan sesuatu yang tidak diharuskan oleh syariat. Paham maksudnya? Hukumnya apa tadi? Isa makro Menunaikannya hukumnya apa? Wajib kalau nadar taat. Itu kesimpulannya. Amal Quran adapun dalil ayat Al-Qur'an faqala Ta'ala wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujunna mereka bersumpah atas nama Allah dengan sebenar-benar sumpah. Apabila engkau perintahkan mereka, saya mereka akan keluar. Hada makna nadar. Ini makna nadar. Hada hada bimakna an-nadar. Ini maknanya adalah apa? Bin makna an-nadri, maknanya nadar. Yakni halafu aimanan mughalladah. Ha? Mereka bersumpah dengan sumpah yang benar-benar berat dan keras. Sumpah yang sudah benar-benar dikuat sumpahnya. Annaka amar amartahum Sesungguhnya engkau kalau perintahkan mereka la kharaju, niscaya mereka keluar. misalnya mereka akan apa? Akan keluar. Allah Ta'ala Ta Ta'ala berfirman, "Qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah." Katakanlah jangan kalian itu sumpah. Jangan banyak sumpah. Nah, tapi apa? Wajib atas kalian untuk mentaati dan juga berbuat kebaikan. Yakni alaikum ta'ah ma'rufah. wajib atas kalian apa? Berbuat ketaatan juga perbuatan yang baik dan juga berbuat perbuatan yang baik. Wahyat ta'ah biduni iksami biduni nadrin, yaitu ketaatan biduni iksamin wa biduni nadrin, yaitu ketaatan tanpa sumpah tanpa apa? nadar. Jadi hindari seperti itu. Dikit-dikit sumpah, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah, wallahi billahi tallahi hindari. Paham ya? Sumpah itu boleh tapi jangan sering-sering. Kalau nggak dibutuhkan nggak perlu sumpah. Paham maksudnya ya? Nadar juga jangan sering-sering. Bahkan apa kalau bisa jangan usah nadar karena hukumnya makruhan itu. Mohon salah ya. Kesimpulannya hukum nadar tadi apa? Makruh. Menunaikannya wajib kalau nadarnya ketaatan. Kalau nadar maksiat bagaimana menunaikannya? Menunaikannya bagaimana? Tak boleh atau haram, tapi wajib bagi dia untuk ber, bertaubat. Mohon salah ya. Itu kesimpulannya. Nah, Ikhwan fi din azdan wa azakumullah kata beliau, kita selesai sampai bawah itu ya. Karena biar nanti masuk dalam kaidah yang baru Wa min furu'i hadzal asal dan termasuk cabang dari asal ini adalah fi'lu kulli sababin bi ghairi haqqin yatarattab alaihi eh, talafu nafsin aw malin. Nah, yatarattab alaihi talafu nafsin aw malin. Artinya termasuk cabang daripada kaidah yang besar ini al-wasahil laha ahkam maqasid. Semua sarana itu memiliki hukum seperti hukum tujuannya. Apa itu? fi'lu kulli sababin mengerjakan seluruh sebab melaksanakan atau mengerjakan seluruh sebab bi ghairi haqqin tanpa ada unsur kebenaran yang akhirnya apa ya tarattab alaihi menimbulkan dengan perbuatan tersebut apa talaf nafsu nahlafu nafsin au malin merusak jiwa dan merusak harta paham belum nah jadi dengan perbuatan tersebut menimbulkan apa rusak jiwa dan juga hartanya Nah, ini juga haram hukumnya. Paham ya? Kenapa? Karena dia melakukan sebab-sebab yang bisa merusak jiwa dan hartanya. Contohnya, dia mau hidup minum racun. minum racun. Baikon campur apa? Hudrat. Kan itu. Minum racun dia. Nah, berarti kan haram hukumnya karena apa? Karena sarana fasilitas tadi itu untuk apa? Untuk merusak dirinya, hartanya gitu loh. Paham belum? Paham belum? Eh, nah, barakallahu fikum hukumnya adalah haram seperti itu. Nah, jadi ingat-ingat ya, semua sarana eh, atau semua sebab nah, tanpa ada unsur kebenaran di situ yang akhirnya menimbulkan kerusakan jiwa dan juga harta haram. Wa kama anna wasail ahkam hukmuha hukmuha, ini penting ini. Sebagaimana semua sarana hukum-hukum itu hukumnya adalah hukumnya. Apa maksudnya? Hukumnya sarana tersebut adalah hukum tujuannya. Fakadzalika tawabi'uha wa mutammimatuha. Seperti itu pula apa? Yang mengikuti Nah, tujuan-tujuan tersebut dan juga penyempurna-penyempurna tujuan tersebut. Contohnya, tujuannya dia sholat jamaah. Termasuk penyempurnanya apa di antaranya barakallahu fikum? Ya ada imamnya itu. Ya enggak? Dia mau sholat jamaah enggak ada imamnya, kan enggak bisa. Ya enggak? Seperti itu. Nah, jadi penyempurnanya itu pun juga hukumnya apa? Jadi wajib itu loh istilahnya. Nah, ya enggak? Sekarang sholat jamaah terwujudkan enggak tanpa imam? Enggak terwujudkan berarti kan adanya imam itu wajib itu loh. Mahum salah. Ya na'am. ila ilal ibadah ibadahnya. Pergi untuk suatu ibadah itu, perhatikan baik-baik, pergi untuk suatu ibadah itu ibadah juga. Antum sekarang misalkan dari rumah antum, eh, dari rumah antum misalkan, pergi ke masjid untuk ibadah. Ketika pergi itu ibadah enggak? Ibadah. Paham soalnya ya? Ya na'am. Wa kadzalika ar-ruju' minha ilal mawdi' alladhi minhu ibtida ibtada'aha seperti itu pula ketika pulang. Ketika pulang dari tempat nah kalau eh, seperti itu pula ketika dia itu pulang atau kembali ke tempat yang dia itu awali atau dia itu pergi. Nah, maksudnya dia itu mengawali kepergian tersebut. Anak ulang lagi. Wa kadzalika seperti itu pula arruju itu kembali dari ibadah tadi ke tempat yang dia itu mengawali perjalanan untuk ibadah tadi. Contohnya rumah masjid. Berangkat dari rumah ke masjid ibadah. Dari masjid ke rumah pun juga ibadah, masya Allah. Amalum, Nah, seperti itu. Kita lihat bawah itu kata beliau masih lanjutannya tadi sebenarnya masalah nadar tadi sebenarnya ya. Amma sunnah adalah dalil dari as-sunnah. Faqad sabata 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil nadar. 'Anil nadri. Dan sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang dari nadar. Wa qala innahu la yaruddu syai'an ini. Nadar itu enggak bisa menolak apapun. Enggak bisa menolak, tidak bisa menghilangkan apapun. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya saja atau akan tetapi nadar itu yang dikeluarkan dengannya apa? Orang pelit. Karena dia itu enggak bersedekah kecuali dengan imbalan itu loh. Ana kalau sembuh sakitku akan bersedekah. Lah kalau enggak sembuh enggak sedekahan itu. Pelit enggak berarti? Pelit. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Akhrajul al-Bukhari. Fa ba'dun nas yang yanzuru limaridhi in syafahu Allah fa hadzal nadr la yajlibu lahu sihhah wasyifa sebagian orang sebagian manusia dia bernadar untuk dikarenakan sakitnya jika Allah taala menyembuhkannya maka nadar yang seperti ini tidak bisa mendatangkan kesehatan tidak pula mendatangkan apa obat karena yang menyembuhkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau semata-mata nadar itu enggak bisa menyembuhkan penyakit, enggak bisa menolak takdir itu intinya. Nah, li'annahu la yardu qada'an wa la yadhilbu mafqudan wa la ya'dimu mawjudan lakinnahu yustakhradu bihi minal bakhil dikarenakan yang namanya nadar itu tidaklah menolak takdir ketetapan Allah taala tidak pula mendatangkan orang yang sudah hilang paham ya aku bernadar nanti kalau anakku ketemu aku akan membeli sapi tak bagikan tetangga paham ya kira-kira anaknya bisa enggak ketemu dengan sebab nadar itu Enggak bisa. Yang menemukan dan juga mengembalikan Allah Subhanahu wa taala itu. pak maksudnya ini? Apa maksudnya? Tidak pula apa? Nah, barakallahu fikum menghilangkan sesuatu yang ada gitu loh. Nah, seperti itu. Lakinnahu akan tapi nada tersebut dikeluarkan dari orang yang pelit. Jadi upayakan kalau bisa jangan bernadar. Wa amma qaulullah tabaraka wa taala fi madhil abrar. Adapun firman Allah taala mengenai pujian terhadap orang-orang yang menunaikan nadar ini penting juga Yufuna nabi nadri. Mereka itu orang-orang yang menunaikan nadarnya. Fahada la yadullu ala anna nadra mahmudun. Ini bukan berarti menunjukkan bahwa saya nadar itu terpuji. Wa inna yadullu ala anna al-wafa'a bihi mahmudun. Hanya saja ini menunjukkan saya menunaikan nadar itu terpuji. Ya enggak? Mengikat nadar hukumnya apa? Makro. menunaikannya terpuji kalau nadarnya tertaat Kan gitu. Summa innal murada bin nadri fil ayatil karimah. Kemudian yang diinginkan dengan nadar pada ayat yang mulia ini adalah at-ta'at wal wajibat Nadar yang taat dan nadar yang wajib. Bidalil qauli ta'ala fi ahli al-hajj. Dengan dalil firman Allah Ta'ala berkaitan masalah orang yang haji. Summa yaqdu tafasahum wal yufu nudhurahum. Syahidnya mana? Wal yufu nudhurahum. Hendaknya mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Wal haji ulam yang dur. Sedangkan yang namanya orang haji itu enggak pernah dar lakin kul Nam lakinna kulla wafa'in biwajibin fa innahu wafa'u bin nam fa innahu wa fa innahu wafa'un bin nadrin. Hmm, akan tapi na'am barakallahu fikum setiap menunaikan suatu kewajiban nah mak, eh, setiap eh, kul wafa'in setiap penunaian terhadap suatu kewajiban maka sesungguhnya itu menunaikan apa dengan nadar maksudnya apa maksudnya nah menunaikannya itu dengan apa karena nadar tadi itu li'anna syuru'al insan til wajib ka'annahu nam nadruhu ala nafsih. Artinya apa? Dikarenakan mensyariat seseorang mensyariatkan eh, seseorang mensyariatkan pada suatu kewajiban seakan-akan ya apa? Seakan-akan dia itu nadar untuk dirinya sendiri. Makanya anak sebutan tadi bahwasanya nadar itu definisinya apa tadi? Mengsa eh, seseorang membebankan dirinya dengan suatu perbuatan ibadah atau yang semisalnya dengan apa? Yang mana perbuatan tersebut tidak dibebani oleh syariat. Ya kan tadi definisi tadi ya? Seseorang mengharuskan dirinya dengan suatu perbuatan ibadah atau yang semisalnya dengan sesuatu yang tidak dibebankan oleh syariat. Mahum masalah nih? Itu definisi nadar. Nah, jadi jangan membebankan diri. Masalah tun. Idza ukriha syakhsu ala fi'il muharram. Kalau ada orang dipaksa untuk mengerjakan perkara yang haram, Fahal aula fi haqqihi an yasbir wa yatahammal adha wa yahtasib al-ajr aw an ya'khudha bir rukhsah. Ini penting juga ini. Kita kan enggak tahu juga suatu ketika dipaksa kan ini solusinya. Kata beliau, apabila orang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang haram, apakah yang pantas bagi dia bersabar dan menahan gangguan dan mengharapkan pahala dari Allah taala atau boleh dia mengambil rukhsah keringanan? Paham belum? Paksa ini. Nanti jawabannya rincian jawabannya. Al-jawab hada ala hasabil hal. Ini tergantung keadaan dia. Dia bersabar atau mengambil rukhsah karena paksaan kan diampuni. Kan itu istilah kalau paksaan itu. Kata beliau fa in kana syakhsan 'adiyan fasabru khairun lahu. Kalau orangnya itu orang biasa-biasa aja. Orang-orang biasa-biasa aja itu maksudnya orangnya itu hidup pun juga enggak terlalu bermanfaat orangnya itu loh, paham ya? Orang biasa-biasa itu maksudnya hidupnya dia pun enggak terlalu bermanfaat. Maka sabar lebih baik untuknya. Sambuk dibunuh pun bisa dikatakan enggak ter, enggak terlalu kehilangan dengan keberadaan dia itu loh, paham ya? Nah, itu sabar lebih baik untuknya. Wa amma in kana yara anna baqa'ahu fihi khairun islamul muslimin ini penting. Adapun kalau seandainya dia memandang tetapnya dia hidup itu adalah suatu kebaikan untuk Islam dan muslimin seperti misalkan dia seorang imam, seorang syekh misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum fal aula lahu an yatanawal muharram. Maka di saat itu boleh dia na'am barakallahu fik mengkonsumsi sesuatu yang haram yang dipaksakan dari itu. Paham ya? Dia seorang nah posisinya apa? Seorang alim lah dia, minum khamr. Ya syekh minum khamr, minum khamr. Ya ustaz, antum harus minum khamr. Kalau enggak tembak kepala misalkan. Ini tembak dari di, di kepala dari pistolnya dari kepala ini. Tinggal dipencet aja atau tinggal di klik itu udah keluar luruhnya misalkan. Ini kan paksaan. Nah, ini kan ustadz ini kan di belakangnya umat. Syekh ini di belakangnya umat. Dia ada sesuatu yang penting gitu loh istilahnya, sosok yang penting jadikan panutan. Nah, ini kalau dia meninggal kan nanti kehilangan sosok itu istilahnya. Nah, lebih baik dia melakukan melaksanakan apa? rukhsah tadi itu. Paham ya? Minum enggak masalah kan dipaksa. Kan dia dapat udur. Dimaafkan. Malam yakunal mukrah alaihi min babil jihad sallallahu kecuali kalau orang yang dipaksa tadi itu dalam bentuk apa? Dalam rangka jihad fisabilillah. Dia dalam rangka jihad fisabilillah menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala biar tetap utuh misalkan. Fa in kana min babil jihad fisabilillah fal wajib an yasbir walau kutil. Kalau seandainya itu dalam bab berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala maka yang wajib bagi dia adalah sabar walaupun dia dibunuh. Walaupun dia dibunuh. Misal contohnya, law du'ya ila bid'atin wa ukriha 'alaiha Contohnya ada orang yang dia itu dipanggil untuk melakukan kebitahan. dipaksa dia. Kamu harus ikut tahlilan misalkan. Kalau enggak ikut tahlilan, awas ini. Nah, tak bunuh, tak sembelih kamu nanti. Paksa ini enggak sembarangan ini. Pisau sudah diasah ini. Nah, paksaan ini. Wa na'lam anna hadar rajul likaunihi imaman fil muslimin. Nah, dan kita tahu orang yang dipaksa ini keadaan dia itu adalah imam, pemimpin untuk kaum muslimin. Anahu annahu la'i'tanaqa hadhil bid'ah la fasadatul ummah. Kalau ternyata syekh ini imam ini melakukan bid'ahan, ini niscaya merusak umat. Umat akan lihat, oh ternyata tahlilan boleh ya. Dan kenapa? Itu imam fulan tahlilan juga. Jadi panutan itu loh, paham maksudnya? Yang seperti itu keberadaannya lebih baik dia tetap sabar dengan sambukan dan juga nah sambukan dan juga siksaan itu. Karena apa? Di baliknya itu umat seperti kisah siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Kita lihat nanti. Kata beliau, fahuna yajibu alaihi an yasbir. Maka imam tersebut wajib bagi dia sabar. Kenapa? Li'anna sabrahu huna laisa inqadan li nafsihi faqat. Karena kesabaran dia di sini di atas agamanya, di atas sunnah itu bukan semata-mata menyelamatkan dirinya saja. Bal huwa inqadun li dinillah. Bahkan itu adalah menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kama hadatsa lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kisahnya ma'ruf sebagaimana yang telah terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na'am wa ghairihi minal ulama dan juga selainnya dari kalangan ulama fi fitnati khalqil Qur'an. Ada fitnah yang dikenal fitnah apa? Khalqil Qur'an. Saat itu rakyat sipil diharuskan oleh pemerintah pusat agar mengatakan Al-Qur'an apa? makhluk. Imam Ahmad Masya Allah sabarnya luar biasa. Dicambuk, disiksa hingga beliau dipenjara, hingga pingsan, tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin. Nah, itu contohnya. Karena dibalik Imam Ahmad siapa? Umat. Dibalik Imam Ahmad itu umat nunggu bagaimana Imam Ahmad ini gitu loh. Kalau sekali saja Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an makhluk, udah rusak nanti. Semuanya akan ngikutin istilahnya karena dia seorang imam, panutan istilahnya. Nah, kita lihat. Fakat sabaru alal ibtila. Sungguh mereka telah bersabar di atas ujian dan juga ibtila rintangan. Li'annahum yarawna anna sabrahum min babil jihad fisabilillah. Karena mereka berpandangan bahwasanya sabarnya mereka menghadapi ujian tersebut dalam bentuk bab jihad fisabilillah. Mahum insyaallah. Berarti kesimpulannya melihat si kontak, situasi, kondisi dan tempatnya atau alias keadaannya. Kalau keadaan dia ada seorang imam, dibutuhkan oleh manusia, maka lebih baik dia apa tadi? bersabar. Nah, karena bersabar itu nanti dibalik itu apa? Umat yang menyaksikan itu istilahnya. Tapi kalau dia orang-orang biasa-biasa aja, orang yang nggak dibutuhkan, eh, itu dia lebih baik ya bersabar dengan cambukan, siksaan, bahkan dibunuh pun nggak terlalu berguna itu istilahnya. Bukan berarti istilahnya nggak boleh ngambil rukhsah. Bolehnya boleh, cuman kan dia posisinya hidupnya pun juga tidak terlalu bermanfaat itu istilahnya. Apa maksudnya? Ya, wa na'am barakallahu fikum. alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.